Alhamdulillah pertama-tama kita banyak bersyukur dan memuji Allah yang hanya karena taufiknya kita dipertemukan di tempat yang suci ini di salah satu rumah-rumah Allah. Dengan ini besar harapan kita. Kita termasuk orang-orang yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده Ketika sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid. Mereka baca ayat-ayat Allah. Mereka pelajari di antara mereka. Maka turun kepada mereka sakinah. Ketenangan hati. Mereka diliputi oleh rahmatnya. Dan mereka disebut-sebut oleh Allah dipuji dan dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Tak lupa kami banyak berterima kasih kepada segenap takmir masjid ini Ainun Jariyah yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami yang ini merupakan bentuk ta'awun alal birri watakwa taqwa saling membantu dalam kebaikan dan takwa pengamalan terhadap perintah Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa mudah-mudahan ini semua menjadi timbangan kebaikan bagi kita semua di hari akhir kelak. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Kita manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah ada penciptanya. Dan penciptaan ada tujuannya, tidak sia-sia. Dalam Adz-Dzariyat Allah sebutkan khalaqtul jinna wal ins illa liyabudun dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku kata Allah agar mereka menyembah hanya kepadaku penciptaan kita bukan hal yang remeh bukan hal yang kecil bukan diciptakan kemudian ditinggalkan, dibiarkan demikian saja. Allah sebutkan dalam Al-Qiyamah, Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan sia-sia begitu saja? Artinya setelah diciptakan ya sudah, selesai. Nggak ada taklif, nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada hisab, nggak ada jaza. Kata Imam Syafi'i rahimahullah terkait ayat ini la yu'mar wa yunha. Apakah manusia itu mengira mereka tidak diperintah? oleh penciptanya? Apakah mereka mengira tidak dilarang oleh penciptanya? Artinya itulah tujuan mereka hidup diciptakan Allah untuk menjalani dan mentaati perintahnya dan menjauh dari segenap larangan-larangannya. Itulah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itulah amalan kita yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah, yang membedakan antara makhluk yang satu dari makhluk yang lain. dalam surat Al-Mulk Allah tegaskan tentang makna ini Alladhi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Dialah Allah yang menciptakan kematian kehidupan untuk menguji, menseleksi dari kalian siapa dari kalian yang terbaik amalannya. Allah yang ciptakan kehidupan, Allah yang kuasa menentukan hidup dan mati, ada yang diberi kehidupan, ada yang dilahirkan di muka bumi ini. Ada pula yang dimatikan, diambil ajalnya oleh Allah. Semua ini terjadi untuk Allah seleksi, Allah ingin lihat siapa dari kalian yang terbaik amalannya. Perhatikan perkataan Allah yang terbaik amalannya. Allah tidak mengatakan tidak mengatakan untuk Allah lihat siapa yang terbanyak amalannya. Bukan yang terbanyak amalannya yang Allah lihat, bukan yang terbanyak amalannya yang Allah nilai, bukan kuantitas, tetapi yang Allah katakan ahsanu amala, yang terbaik amalannya, kualitas suatu amalan, itu yang dilihat Allah, itu yang dinilai olehnya. Walaupun sedikit amalannya, tetapi berkualitas Kata Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah amalan tidak akan menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah kecuali terpenuhi padanya dua syarat mutlak harus ada. Yang pertama keikhlasan kepada Allah hanya mengharap ridhonya dan surganya. Wa umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Firman Allah dalam Al-Bayyinah, mereka itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niat amalannya untuk Allah semata segala amal ibadahnya. Keikhlasan. Tidak ada niatan lain. Tidak ada tendensi tertentu yang dia inginkan dalam amal ibadahnya, dalam agamanya, melainkan ridha Allah. Yang kedua, amalan itu harus sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh sebab itu beliau diutus oleh Allah untuk ditaati, untuk ditiru dan dijadikan tauladan sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Fudail bin Iyad sehingga amalan ikhlas saja tanpa sesuai tuntunan Rasulnya akan sia-sia sesuai tuntunan Rasulnya tetapi orangnya tidak ikhlas juga akan sia-sia. Tidak akan menjadi amalan terbaik hingga orangnya ikhlas karena Allah dan amalan itu sesuai dengan ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang sahabat menyembelih kambingnya di hari Idul Adha sebelum sholat Id karena keikhlasannya yang sangat karena semangatnya untuk memperoleh pahala lebih cepat dia sembelih sebelum dia sholat, sholat id. Maka Rasulullah pun katakan kepadanya, syatuka syatul lahm. Kambingmu adalah kambing pedaging. Artinya sama dengan kambing-kambing lain yang disembelih pada hari-hari biasa. Nggak ada beda. Adapun keutamaan berkurban, menyembelih, nggak akan kamu dapati. Kenapa? Padahal sahabat ini sangat ikhlasnya, sangat berharap pahala. Kenapa? Karena dia lakukan amalannya tidak sesuai tuntunan Rasulnya. Tuntunan Rasul menetapkan kurban itu harus disembelih setelah pelaksanaan sholat id. Hadis dinasai. Begitu pula ketika seseorang sholat sunnah seusai subuh sebelum matahari terbit. Waktu yang dilarang orang untuk sholat sunnah. diingatkan oleh Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah Imam Tabi'in ma'ruf bahwa sholat ini dilarang, nggak boleh. Dia mengelak, membantah. Dia katakan, wahai Imam Sa'id, apa mungkin Allah akan menyiksa aku. Allah akan menghukum aku padahal aku sholat. Karena sholat, apa mungkin Allah akan hukum aku? Mungkin aku lakukan sholat, amalan baik, amalan soleh, aku tidak minum-minum, minuman keras, aku tidak ini, tidak itu maksiat. Kata Imam Sa'id, Ibn Musayyib, lihat, perhatikan jawabannya seorang alim, seorang imam besar. Allah tidak akan menghukummu karena kamu mengerjakan sholat. Karena itu amalan baik. Tidak diperselisihkan. Tetapi hukuman itu karena kamu melanggar larangan Rasulullah SAW. Ini bukan waktunya kamu sholat dilarang oleh Rasulullah kamu sholat di waktu ini. Kamu langgar pelarangan ini. Karena itu kamu akan dihukum oleh Allah. Amalanmu tidak ada yang ingkari, itu amalan baik. Masya Allah. Kamu sholat, kamu ini, kamu itu, semuanya amalan baik. Permasalahannya, sesuai keamalan itu dengan tuntunan Rasulmu. Rasulullah melarang kamu sholat di waktu ini. Sampai terbitnya matahari. tidak akan amalan itu menjadi amalan terbaik, berkualitas, hingga amalan itu ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya un <coughs> untuk mengetahui amalan yang baik, amalan soleh, mengerti keikhlasan, mengerti tuntunan Rasul Sallam, menuntut untuk kita berilmu belajar agama. Hal ini Allah isyaratkan di dalam surat yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau saja Allah tidak turunkan hujjah kepada hambanya kecuali surat ini, niscaya telah cukup bagi mereka sebagai hujjah, yaitu wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr demi masa sungguh manusia dalam kerugian semuanya Allah bersumpah dengan masa, waktu. Karena Allah berkuasa. Maha kuasa dan Allah lakukan apa yang Allah kehendaki. Boleh bagi Allah bersumpah dengan segala yang Allah kehendaki. Namun kita sebagai hambanya orang yang beriman diharamkan, dilarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Tidak boleh bersumpah dengan selain itu. Demi masa kata Allah. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Semua manusia tidak terbedakan. Yang laki, yang wanita, yang kaya, yang miskin, pemimpin, yang dipimpin. Arab, ajam, putih, hitam, semua dalam kerugian kata Allah. Dunia dan akhiratnya merugi sengsara, celaka. Kecuali kata Allah, yang terkecualikan dari kerugian itu, orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka saling mewasiatkan terhadap al-haq, saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Maka wajib untuk orang itu beriman, untuk orang itu beramal saleh agar selamat dari kerugian dunia akhiratnya. Kembali permasalahannya. Iman itu apa? Rinciannya. Amalan soleh, apa itu amalan soleh? Apa saja dan Bagaimana amalan itu menjadi amalan saleh? Kita nggak tahu. Untuk tahu itu harus kita berilmu. Belajar. Maka wajiblah hukumnya untuk kita berilmu jika kita ingin selamat dari kerugian dunia dan akhirat. dalam Quran kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Allah memerintahkan kepada rasulnya wa qul rabbi zidni ilma katakan wahai Rabbku tambahlah untukku ilmu ilmu agama tidak pernah Allah memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambah dari sesuatu. Dalam Quran gak pernah ada. Perintah Allah kepada Rasulnya untuk meminta tambah sesuatu. Gak pernah ada. Gak ada misalnya Allah perintahkan Rasulnya, ya Allah tambahlah hartaku. Gak ada. Katakan, ya Allah tambahlah anak keturunanku nggak ada. Nggak ada, ya Allah tambahlah untukku kekuasaanku. Tidak ada sama sekali. Satu-satunya perintah Allah untuk Rasulnya meminta tambah hanya satu ayat ini. Ilmu. Kata Imam At-Tibi rahimahullah jelas menunjukkan tidak ada yang lebih utama dari ilmu agama. Jika ada sesuatu yang lebih afdol darinya, pastilah Allah perintahkan Rasulnya untuk meminta tambah darinya. Tapi nggak ada. Hanya ilmu. Ilmu yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala membedakan banyak hal. Di Az-Zumar Allah sebutkan, Kul hal yastawil ladhina ya'lamun. Walladina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tiada berilmu? Jauh berbeda. Pertanyaan ini dari Allah maknanya penetapan. Bahwa tidak akan sama selamanya. Beda. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu Allah angkat derajatnya, Allah muliakan ilmu. Oleh sebab itu, dalam banyak ayat-ayat Quran, Allah menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Lihat, ketika manusia itu datang ajalnya, mau mati fi sakaratil maut naza' Dia melihat ajal di depan matanya sudah. Ketika Allah ceritakan bagaimana mereka yang telah mati dan berharap untuk hidup kembali ke dunia. Apa yang mereka katakan dan itu Allah kabarkan kepada kita dan Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Kita tidak ragu sedikit pun. Apa kata mereka? Allah sebutkan tentang mereka ini menyesali setelah dia mati. Setelah dia mendapatkan siksaan dan azab di kuburnya sebelum di akhirat kelak. Allah katakan tentang mereka ini la'alli a'mala salihan fima taraktu la'alli a'mala salihan fima tarak dia berkata manusia ini beri aku kehidupan lagi ya Allah Hidupkan aku kembali ke dunia. Untuk apa? Apa yang dia harapkan untuk kembali hidup ke dunia? Menambah hartanya? Tidak. Lupa dia dengan hartanya, sudah. Memperbanyak anak keturunannya? Tidak. Atau kekuasaannya sama sekali. Satu-satunya yang dia sebut di hadapan Allah untuk aku bisa beramal soleh. Yang itu telah aku tinggalkan dulu ketika aku hidup. Suatu harapan tentunya yang tidak mungkin akan dia dapati. Setelah mati, tidak akan kembali dia di kehidupan, kembalikan di kehidupan dunia ini. Menunjukkan itu yang mereka sesali pelajaran, ibroh. Dia tinggalkan selama hidup ilmu agamanya. Dia sia-siakan selama hidup amalan saleh. Jauh dia dari ilmu, jauh dari amalan. Setelah mati dia akan berharap untuk bisa diberi hidup lagi untuk membenahi diri, beramal soleh. Lupa sama sekali manusia dengan ambisinya dan dunianya. Semua tidak satu pun dia sebut. Hanya satu yang dia harapkan. La'alli a'mala salihan fima taroktu. Agar aku bisa beramal soleh. Yang itu telah aku tinggalkan selama aku hidup. Ilmu disesali oleh mereka ketika itu mereka sia-siakan. Oleh sebab itu, dalam Quran, di surat Muhammad, kita dapati Allah berfirman kepada Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambika walil mu'minin maka berilmulah kamu bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah lalu beristighfarlah untukmu dan untuk kaum mukminin. Maka kata Imam Bukhari di dalam ayat ini, Allah perintahkan Rasulnya untuk berilmu, baru Allah perintahkan beliau untuk beramal, istighfar. Amalan. Maka ilmu, kata Imam Bukhari, dalam sahihnya, qablal qawli wal amal ilmu itu sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal. Artinya, ilmu ini hendaknya menjadi imam terhadap perkataan dan amalan kita. Perkataan dan amalan kita itu makmum. Layaknya makmum, ya harus ngikut imamnya. Nunggu seperti kita sholat. Imamnya ruku, baru makmumnya ikut ruku. Imamnya sujud, baru makmumnya ikut sujud dan seterusnya. Nggak boleh. Makmum mendahului imam. Dosa. Maka perkataan dan amalan nggak boleh mendahului ilmu. Artinya orang berbicara berani, tentang agamanya padahal dia nggak tahu ilmunya. nggak tahu menau tentang syariat. Dia berani beramal sesuatu, mengamalkan agamanya tanpa dia pelajari, tanpa dia tahu ilmunya, mendahului ilmu. Ilmu itu imam terdepan baru kemudian diikuti oleh perkataan dan amalan berdasarkan ilmu itu. Pentingnya ilmu. Demikian agar kemudian amalan kita menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah berkualitas karena itu yang dinilai oleh Allah. Itu yang dilihat dari hambanya. Ilmu. Wajib untuk kita pelajari. Kenapa? Karena masing-masing kita dan semua makhluk ini sifat bawaannya Allah katakan di surat Al-Ahzab, Inna aradna al amanata ala samawat wal ardi wal jibal, fa'abaina ayyahmilnaha, wa ashfaqna minha, wa al insan, innahu kana zaluman jahula. Kami telah menawarkan amanat ini, syariat ini, kepada langit, bumi, gunung, makhluk-makhluk besar ciptaan Allah. Tapi semua pada menolak dan takut untuk mengembannya. Kemudian dipikul amanat ini diterima oleh manusia. Sungguh manusia itu banyak kedolimannya kata Allah. Jahulan, banyak kejahilannya. Maka sifat asal manusia jahul adamul ilm. Jahil berarti tidak ada ilmu padanya. Kosong. Nggak ada ilmunya. Zolum. Zolim. Dia cenderung manusia ini mengikuti dan menuruti ajakan hawa nafsunya dan syaitan. Zolim dia. Maka manusia membutuhkan ilmu agar terangkat sifat-sifat kejahilannya. Membutuhkan keadilan dengan tuntunan syariat agar terangkat kedoliman-kedolimannya. Karena itu sifat bawaan manusia. Jahil, tidak ada ilmunya, dan zalim berbuat zalim cenderung mengikuti nafsu dan bisikan syaitan butuh ilmu Allah telah mengutus para rasulnya di setiap umat Dan itu tidak sia-sia. Bukan hal yang begitu saja terjadi. Perkara besar. Diturunkannya kitab suci. Quranul Karim. Diutusnya Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara besar Di surat Al-A'raf Allah sebutkan alladhina ursila ilaihim al mursalin Sungguh kata Allah kami akan tanya umat yang diutus kepadanya para rasul sebagaimana kami akan tanya para rasul itu dalam keadaan Allah Maha tahu Para rasul ditanya oleh Allah, sudahkah mereka menyampaikan semua risalah, wahyu, syariat yang Allah turunkan? Itu para rasul. Umatnya pun ditanya pertanggungjawaban semuanya di yaumul kiamah. Umat-umat itu ditanya termasuk umat ini. Ditanya bagaimana mereka merespon, mereka apakan ajaran para mursalin. Para rasul itu telah sampaikan amanat Allah, syariat dan wahyunya. Semuanya telah diajar kepada umatnya. Tinggal umat. Diapakan itu ajaran Rasul. Ilmu yang diajarkan Rasulnya. Dan itu akan ditanya oleh Allah pertanggungjawaban di yaumul qiyamah kelak. Firman Allah pula wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin dan di hari Allah panggil mereka semua di yaumul qiyamah lalu Allah katakan kepada mereka apa jawaban kalian kepada para rasul yang kami utus? Apa jawaban kalian? Kalian apakan? Rasul kami telah ajarkan, Rasul kami telah dakwahkan, semuanya telah dicontohkan. Kalian apakan? Apa yang kalian lakukan? Semua itu pertanggungjawaban masing-masing hamba langsung di hadapan Allah. Allah tanya, Allah minta pertanggungjawaban darinya tanpa ada penerjemah. Nah, langsung dia pertanggungjawabkan semuanya di hadapan penciptanya. Yang baik akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar, yang jelek. Jangan mencela, jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah kita hidup masing-masing sudah berumur Ada yang 30, mungkin 40, mungkin ada yang 50, 60, kurang, lebih. Dan kita nggak tahu bila ajal itu datang menjemput kita. Sementara kondisi kita jika tetap seperti ini, seperti dulu, tidak ada perubahan kepada yang lebih baik, tidak ada pembenahan ilmu dan amal saleh, apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Allah sebutkan kenikmatan ini kepada hambanya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir Bukankah kalian telah kami beli umur, usia, yang dengan itu sudah cukup bagi orang untuk sadar, untuk ingat. Dan telah datang kepada kalian yang memberi peringatan, ancaman. Yang memberi peringatan itu ditafsirkan ada yang menafsirkan dari sebagian ulama tafsir, adanya uban di rambut. Sudah mulai putih. Peringatan. Dia semakin dekat terhadap kematiannya. Tetapi hampir keseluruhan mufassirin dan itu yang insya Allah lebih benar yang memberi peringatan itu adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia telah kami berikan kepada kalian. Yang dengan itu semestinya cukup bagi orang yang mau sadar. Mau insaf. Dalam hadis Rasulullah sebutkan a'dzarallahum ra'an balagha minal umri sittina sana. Allah sudah cukup berikan uzur Allah sudah cukup berikan uzur kepada hambanya ketika usianya sudah 60 tahun. Artinya si hamba sudah masuk usia 60 sudah nggak ada uzur di depan Allah nanti nggak akan Allah terima segala alasan dan udur dia. Sementara dia belum juga berbenah diri. Coba kita tengok ke belakang. Dikala kita mulai balik usia 14 mungkin 15 tahun. Sampai sekarang. Di usia kita ya 30, 40, 50. Adakah pembenahan ini ilmu kita, amal soleh kita, taatan kita kepada Allah. Apa yang kita jawab nanti di hadapan Allah. Kita apakan ajaran para rasul itu. Hadirin jamaah sekalian rahimahumullah. Ini merupakan wasiat dan mudhakarah bahan introspeksi untuk masing-masing diri kita agar mau kita berbenah diri, belajar ilmu selagi kita bisa dan punya waktu, punya usia agar kita tidak sesali dan berharap hidup nanti setelah mati untuk beramal saleh, untuk belajar di saat itu sudah tiada guna. Belajarlah kita sebelum kita berkata-kata. Berilmulah kita sebelum kita beramal dan berbuat sesuatu. Karena itulah jalan orang yang diridhoi oleh Allah. Jalan orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Bukan jalan orang yang dimurkai. Maghdub alaihim. Kita berdoa setiap sholat. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Beri kami jalan yang lurus, hidayah. Jalan orang yang kau ridhoi. Bukan jalan yang engkau orang-orang yang kau murkai. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang yang kau murkai seperti Yahudi. Orang yang sesat seperti kaum Nasoro. Kenapa? Mereka dimurkai Yahudi karena mereka berilmu tahu ajaran Rasulnya, tetapi tidak mereka amalkan. Tidak mereka taati, dimurkai mereka oleh Allah. Nasara sesat, dicela oleh Allah, disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka giat berbuat, semangat beramal, tapi tanpa ajaran Rasul mereka. Dua keekstriman yang bertolak belakang. Yahudi tahu ilmu, faham, tapi tidak mereka amalkan. Mereka campakkan ilmu Rasulnya. Nasoro sebaliknya semangat beramal, giat beribadah, tapi tanpa ilmu ajaran Rasul mereka. Jalan yang kita minta kepada Allah, jalan para Rasul, para sahabat yang lurus. Orang-orang yang berilmu dan mereka mengamalkan ilmu mereka Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wajazakumullahu khairan. wassallallahu ala nabina Muhammad. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.